Sahabat Trans FM, saatnya kita ikuti Cahaya Sore 95,5 Ras FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Para pencinta radio di mana saja saudara berada yang dapat menangkap siarannya maka melalui pemancar kami sampaikan hubungan dan tahiyah kami untuk saudara sekalian. Selamat menikmati nikmat Allah yang tak terhingga bilangannya. Nikmat zahir dan nikmat batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Saudara-saudara sekalian, kita dijadikan makhluk manusia. Anas, kita ini manusia. Satu makhluk dari makhluk Allah manusia yang menempati alam dunia yang luas ini. Allah yang menjadikan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang terus-menerus memberikan nikmat yang tak ada hingganya. Maka saudara dimintakan oleh Allah sebagai manusia menyembah kepada Allah dan mentauhidkan kepadanya. Dan kembali pahalanya bagi orang yang kerja apa yang diperintah oleh Allah untuk dirinya sendiri. Tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada yang beramal. Allah berfirman dalam Quran, "Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia." Nida Ya ayuhan nas Allah seru manusia seluruhnya karena dia dijadikan oleh Allah U'budu rabbakum ay wahidu rabbakum tauhidkanlah olehmu kepada Tuhanmu dan sembahlah olehmu kepada Tuhanmu alladhi khalaqakum ia yang menciptakan kamu Walladina min qablikum dan ia pula yang menciptakan manusia, makhluk yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang takwa. La'allahuna litahqiq. Kalau kamu sembah Tuhanmu, kamu menjadi orang yang takwa kepadanya. Saudara, tattaqun takwa maknanya takwa dalam bahasa Indonesia yang paling mudah takwa mundur maju mundur dan maju mundur maju itu namanya takwa bagaimana mundur bagaimana maju mundur apa yang dilarang oleh Allah maju apa yang diperintah oleh Allah bukan semuanya maju sembahyang maju, mengaji maju, puasa maju, ibadat maju, tapi maksiat maju, menonton maju, tinggal sembahyang maju, minum maju, itu bukan takwa. Dan bukan semuanya mundur. Mundur nggak maksiat, mundur nggak bohongin orang, mundur nggak tipu orang, tapi mundur nggak sembahyang, mundur nggak mengibadat, mundur nggak puasa, mundur itu bukan juga takwa. Jadi takwa maknanya mundur maju. Mundur yang dilarang, maju yang diperintah. Dalam bahasa Arabnya imtisalul awamir maknanya takwa dan Imam Ali karramallah at khauful jalil wal amal bima tanzil wal isti'adadu liyaumir rahil bab madinatil ilim memaknakan takwa. Karena ini tak maknanya. Itu yang tidak jauh apa yang dikatakan intisalul awamir wajitanabun nawahi jungjung perintah dan jauhi larangan sana khauful jalil takut kepada Tuhan yang maha besar maknanya takwa itu khauful jalil bukannya takwa kepada Tuhan semacam seorang takwa kepada harimau takut kepada harimau, lari. Kalau ada harimau, lari. Ada banteng ngamuk, lari. Bukan begitu takwa maknanya, bukannya takutnya macam takut seorang dari harimau. Maknanya takwa di sini khauful jalil. Takut kepada Tuhan yang maha besar, yang maha agung. Tuh. Wal amal bima pitanzil Dan mengamalkan, bekerja, berbuat apa yang diperintah dalam Quran. Itu takwa namanya. Yang diperintah oleh Allah dalam Quran kita junjung. Lantas tambahnya wal isti'dadu liyaumir rahil. Isti'dad maknanya siapkan bekal. Bagi hari pemberangkatan musafir kita ke negeri akhirat. Karena kita ini bakal musafir ke negeri akhirat. Jadi wal isti'dadu maknanya siapkan bekal. Bersiap-siap. Bersedia-sedia liyaumir rahil bagi hari keberangkatan kita dari rumah kita diusung dibawa ke kober tempat kita dimasukkan ke liang landak kita. Itu maknanya takwa. Sekarang ini sudah encer maknanya takwa. Masing-masing takwanya. Takwa dia nggak kenal Tuhan, dia nggak kenal sifat Tuhan, katanya takwa. Ini makna yang paling akhir. Ah, makna yang sebetulnya lain. Itu juga benar kepada mereka, saudara. Makna takwa begitu masing-masing takwanya. Ini, saudara, jangan bawa-bawa takwa sembarangan, karena ini pakai takrif Definis, definisi takwa imtithalul awamir wajitinabun nawahi. Itu makna yang betul. Sekarang sudah cair dia punya maknanya. Nah, itu namanya takwa lugatan. Takwa lugatan boleh saja saudara. Dan mudah-mudahan kita tidak keliru daripada yang demikian. Wal haqqu akul. Barang yang hak saya katakan. Jadi saudara, Khauful jalil takut kepada Tuhan yang maha besar. Kita sebagai manusia yang begini lemah. Ya, Allah yang maha kuasa. Kita takut kepadanya. Dan amalkan perintah Allah dalam betul-betul. Bukan saja apa yang keluar akan dit Nah, kalau kita janji ini, ini, ini. Nabi al waadu dainun itu utang. Apabila dia janji, dia mungkir nanti janjinya. Berani dia janji loyar-loyar. Begini, begini, begini, begini. Ah, itu orang yang munafik. Begitulah sifatnya. Jadi tidak usah kita menjadi heran-heran. Banyaknya orang-orang yang suka begitu. Sebab itu Nabi sudah katakan demikian. Jadi mesti ada yang demikian. Sebab saudara, ada orang yang ngajak-ngajak kita supaya kita sesat. Waja'alahum a'immatan yad'una ilan nari wa yaumal qiyamati layun Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengajak-ngajak mereka kepada neraka. Maka di hari kiamat nanti mereka tidak dapat pertolongan daripada Allah. Berat, saudara ada pemimpin yang mengingini kalau umat ini bengkok di punya imannya untuk masuk neraka bersama-sama. Allah firmankan dalam Quran, waja'alnahum a'immah." Kami jadikan mereka a'immatan, beberapa pemimpin-pemimpin. Yang mana pemimpin itu yad'una ila nar. Mereka mengajak untuk masuk ke dalam neraka. Macam-macam saudara pemimpin ini banyak. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan di hari kiamat tidak ditolong mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab berikanlah kami ya Allah pemimpin yang mengajak kami kepada pertunjukan. A'immatan yahduna pemimpin yang memberikan petunjuk kepada kami supaya kami selamat. Jangan dua kali susah satu kali di dunia sudah menderita macam-macam kesusahan, jangan sampai lagi besok di akhirat masuk dalam adabnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Saudara-saudara sekalian, kita dihidup di satu zaman, saudara. Zaman ilmu agama diangkat. Hanya diceritakan saja agama begini-begini, agama maju, agama apa. Tapi saudara, kini manusia lepas daripada agama lihat manusia bergelumpang dalam kotak. Inna baina yadai sa'ati la ayyaman yugbadu fihal ilmu wa yanzilu fihal al wa yakthuru fihal al-harj, al-harj al-qatlu. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, sesungguhnya di antara dekat hari kiamat, di antara tiba hari kiamat beberapa masa, fi fihal ilim. Dicabut ilmu agama. Maknanya dicabut ilmu ilmu agama bukan dari dada ulama. Bimautil ulama. Ulama-ulama yang bimakna kalimah ulama betul-betul yaitulah meninggal dunia. Dan turunlah jahil. Layak ripuna rabbahum waladinahum. Tidak kenal agama mereka. Tidak tahu agama, tidak tahu apa-apa. wayak surufi hal harb dan banyak orang yang mati yang tidak bersalah. Al harb maknanya al gatlu. Saudara-saudara sekalian, apa yang Nabi sabdakan satu strip tidak salah. Kenapa? Nabi bilang An Anas ibni Malik, "Inna min asyrati saati fa'al ilm." tengah daripada tanda-tanda kiamat ilmu agama dicabut anak kita beberapa anak empat lima anak di rumah satu tak ada yang bisa baca Quran betul sudah tidak cinta lagi ayah dan ibunya yang muslim dan muslimah untuk anaknya duduk baca Quran yurfa'al ilim ilmu diangkat saudara Mau kemana anak kita dan kita mau kemana nanti? Sampai hati kita. Anak kita kita kubur hidup-hidup. Sampai mati fitrahnya. Mati semangatnya. Mati tauhidnya. Kita hapus sama sekali. Dia hidup tanpa mengenal agama. Sampai hati bapak dan ibu mematikan anaknya cara demikian. Kalau orang jahiliyah anaknya dikubur hidup-hidup, ini jahiliyah modern. Kita kubur anak kita sampai mit fitrahnya habis. Semangatnya habis, cintanya kepada agama habis, cintanya kepada Quran kitab Allah habis, itu ayah dan ibu yang kubur demikian. Oh, betapa besar besok tanggung jawabnya ibu menghadap Tuhan yaumal qiyamah. Ini saudara-saudara sekalian. butal jahil. Dan manusia jahil. Tidak kenal Tuhannya. Tidak kenal sifat Tuhannya. Tidak kenal nabinya. Tidak kenal apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Mereka tidak belajar agama. rabal khamr. Dan arak diminum. Yang botolan nih masih diminum. Katanya dilarang tapi yang dilarang yang di plastik, yang botolan belum. Wa yusrabal Kalau sudah yusrabal khamar, udah jadi kayak air, jadi kebesaran. Orang-orang minum, itulah ummul khaba'if, ibu dari segala kejahatan. Mudminu khamrin ka'abidi watanin. Orang yang minum, sama dengan orang yang sembah berhala kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi makin laku saudara ini menunjukkan dekat hari kiamat orang suka minum wayas harus zina dan banyak pelacuran berlipat-lipat ganda pelacur di akhir zaman menunjukkan dekatnya hari kiamat paling cepat Allah murka bila mana pelacuran sudah merajalela terus menerus pelacuran ini semua min asyratis sa'ah daripada riwayat Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian. Nabi bersabda tentang umatnya di hari kiamat. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun." wa syirarus syirar syirarul ulama wa khairul khiyar khiyarul ulama Nabi bersabda hancur luluh umatku disebabkan orang alim yang pacir pacir ini saudara Masya Allah orang alim yang tidak takut kepada Tuhan dia pajir dia zalim, dia durhaka kepada Tuhan Itulah dia alim tapi zalim, fajir, jahat. Dan orang yang abid tapi jahil, bodoh. Itu di akhir zaman. Abid tapi jahil. Paling jahat dari orang yang paling jahat yaitu kejahatan ulama. Ulama membawa kejahatan apabila ulama ini sudah memandang kepada dunia zahabat haibatud din haibatnya agama habis jadi ulama turun karena memandang kepada dunia haibatnya agama haibatud dun, eh, din zahabat haibatud din hilang haibatnya agama dari ulama yang matanya kepada dunia Wa khairul khiyar khiyarul ulama. Orang yang paling baik yaitulah ulama. Orang yang paling jahat juga ulama yang sudah memputar balik ayat-ayat untuk kepentingannya itu Nabi katakan syarrus syirar syirarul ulama. Allah mahfadna ya Rab Dipeliharakan kita insya Allah ta'ala. Saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali Mari kita takwa kepada Allah Mari kita jadi ulama Yang menjadi surujud dunia Wa masabihul akhirah Yang menjadi pelita dunia Iaitulah Dan juga menjadi penerang Besok di hari kiamat Berkat ilmu yang diajarkan Sehingga kita selamat besok di mana hari kiamat saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, hai manusia, sembahlah Tuhanmu dan tauhidkan yang menciptakan kamu dan menciptakan makhluk daripada yang dahulu kamu. Kamu jadi orang yang takwa kepada Allah supaya kamu takwa kepada Allah dengan menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diberikan zawitna taqwa. Waghfir lana dunubana. Diampuni kita punya dosa. Dia mampuni kita punya kesalahan. Diselamatkan kita dunia kita dan akhirat kita insyaallah taala wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ras FM, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Cahaya Sore 95,5 Ras FM Jakarta. Terima kasih atas segala kebersamaan Anda di acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin.